Semoga kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah 27. Dan insyaallah kita akan uh, selesaikan ayat ini ketika Allah berfirman, "Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Yaitu orang-orang <clears throat> yang memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah ditetapkan dan yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, merekalah orang-orang yang merugi. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar apa yang dimaksud hal-hal yang diputuskan oleh orang-orang kafir pada ayat ini, sedangkan Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kesimpulannya adalah yang mereka putuskan adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu hak-hak manusia dan tentu saja manusia yang paling dekat dengan kita adalah kerabat serta keluarga uh, mereka. Jadi ini adalah kesimpulan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ini yaitu makna dari wayufsiduna fil ard. Jadi salah satu karakter orang-orang kafir adalah merusak atau membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi? Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin menjelaskan bahwa membuat kerusakan di muka bumi memiliki dua makna. Makna yang pertama membuat kerusakan di muka bumi secara fisik seperti seperti apa aja mas kalian misalnya pembabatan hutan illegal logging pengambilan hasil hutan tanpa izin atau kayu-kayu tanpa izin pencemaran udara pencemaran atau polusi suara eksploitasi laut kan begitu ya seperti kasus terkenal di luar negeri apa The Aral Sea di Kazakhstan yaitu ketika proyek eh, Uni Soviet mengambil banyak sekali air laut dari Kazakhstan sehingga laut jadi yang tadinya laut menjadi gurun tandus yang terkontaminasi belum lagi ada pencemaran alat-alat elektronik yang terbesar di Cina misalnya jadi itu merusak bumi secara fisik. Kan begitu ya. Jadi merusak bumi secara fisik. Hutan-hutan dibabati sehingga timbullah tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Misalnya efek dari gas yang digunakan secara berlebihan dari alat-alat rumah tangga seperti AC, seperti kulkas, seperti parfum sehingga membuat lapisan ozon menjadi semakin tipis. Kan begitu. Ya antum a'lamu bi umuri dunyakum lah. Antum lebih tahu tentang urusan dunia antum. Bukan bidang saya berbicara seperti ini, tapi ini hal-hal yang mudah kita ketahui dari uh, media uh, komunikasi massa dan lain sebagainya. Jadi hadir sekalian inilah kerusakan-kerusakan secara fisik yang merusak muka bumi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan pengerusakan secara maknawi. Jadi merusak muka bumi secara maknawi. Dan banyak sekali ulama tafsir menjelaskan ayat ini dengan bentuk yang kedua ini, bentuk pengerusakan yang kedua. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menjelaskan makna merusak merusak bumi kita pada ayat ini yang merupakan karakter orang-orang kafir adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan hukum yang Allah turunkan mengingkari kebenaran yang datangnya dari Allah. Jadi itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Atiyah pun mengatakan maksud merusak dalam ayat ini adalah ya'buduna ghairallah beribadah kepada selain Allah alias kesyirikan ini adalah bentuk pengrusakan kepada bumi yang kita cintai ini tentu saja cinta yang tidak berlebih-lebihan sebagai sarana menuju kampung akhirat. Bahkan hadirin sekalian, pengkerusakan yang kedua ini lebih parah daripada pengkerusakan tipe yang pertama. Jadi merusak bumi secara maknawi ini lebih parah daripada merusak bumi secara fisik. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan ya'buduna ghairallah. Maksud pengkerusakan dalam ayat ini adalah beribadah kepada selain Allah. Lalu selanjutnya beliau mengatakan wa hadza ghayatu al-ifsad. Ini adalah atau hadza wa hadza ghayatul fasad dan ini adalah puncak kerusakan yang tertinggi. Jadi puncak kerusakan yang tertinggi. Apa puncak kerusakan yang tertinggi? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan. Jadi melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah ini adalah bentuk pengkerusakan yang lebih parah dari penggundulan hutan misalnya, illegal logging, melakukan polusi udara, polusi suara, mencempa, mencem, mencemari lingkungan, mencemari sungai-sungai, kali-kali dengan limbah-limbah pabrik dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi kita tidak setuju yang sedang kita katakan pada saat ini adalah membandingkan antara dua kerusakan. Jadi merusak dengan melakukan maksiat, dengan melakukan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya atau bid'ah, dengan melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, mendustakan agama, memainkan dan memolok-olok agama, ini lebih parah daripada hanya sekedar dalam tanda kutip merusak secara fisik merusak secara fisik jadi ini yang harus kita pahami bersama Oleh karena itu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun kalau saja penduduk negeri tersebut penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk negara tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh maka kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami hukum mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kan begitu jemaah sekalian. Jadi ini penting. Makanya Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya, apa kata Nabi Nuh? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. dan aku menyeru, aku mengajak agar kalian selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Kalau kalian beristighfar kata Nabi Nuh, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membawakan hujan lebat kepada kalian. Kalian tidak akan kekeringan. Kalian tidak akan merasakan paceklik dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian harta dan keturunan yang banyak. Dan Allah akan memberikan kalian kebun-kebun dan Allah akan memberikan kalian sungai yang mengalir di dalamnya air yang jernih. Jadi hadirin sekarang rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi bentuk kerusakan yang kedua ini lebih parah. Oleh karena itu ini yang menjadikan menjadi konsentrasi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini asal dari kerusakan. Dan kalau kerusakan yang tipe kedua ini diobati, maka akan berdampak positif ke kekerusakan yang pertama. Kenapa? Karena pola hidup berubah. Ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tauhidnya benar, ketika ia komitmen kepada Islam, kepada agamanya, maka pola hidupnya yang terbiasa merusak akan berubah. Kan begitu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi kalau orang benar-benar yakin tidak akan ada lagi illegal logging. Kalau ia yakin kepada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang dia ketahui. Jadi kalau tauhid asma wa sifatnya benar, maka ia tidak akan berani lagi melakukan pencurian hutan, penggundulan hutan. Kalau misalnya ia yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisap dia, maka ketika ia punya kendaraan, kenal dibeneri kan begitu yang simpel-simpel saja kenal di dibeneri di servis sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak membuat orang menghirup timbal kenal potnya jadi ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kalau memang komitmen kepada sunnahnya mantap, maka ia akan memilih kendaraan yang misalnya knalpotnya tidak bising. Don, don, don, don, don, don, don. Itu kan mengganggu orang, polisi suara. Dan Nabi mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Oh iya ada hadis ini besok perbaiki knalpot subhanallah jadi polisi suara jadi jadi hilang jadi subhanallah jadi perbaikan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan agama ini lebih penting dibanding kerusakan fisik sekali lagi kita sedang membandingkan dua amal baik. Makanya saya tidak mengatakan memperbaiki kerusakan fisik tidak penting, tidak. Tapi ini yang lebih urgent. Karena ini asal. Kan begitu jemaah sekalian. Makanya apabila kita sering mendengar atau ada sebagian kita yang semangat menjaga keselamatan bumi dengan berbagai macam aksi-aksi nyata untuk masalah tersebut. Contohnya misalnya aksi tanpa kendaraan bermotor dalam satu hari untuk meminimalisasikan polusi udara di Jakarta misalnya. Pernah dengar aksi tersebut? Aksi tersebut bagus, tapi jangan hanya sampai di sini. Perlu juga misalnya dakwah untuk menghilangkan perdukunan di Jabotabek karena ini lebih fatal jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Praktek-praktek kesyirikan di Jabotabek. Jadi kalau kita perhatian dalam masalah polusi udara, maka kita harus perhatian lagi dengan polusi tauhid. Karena ini penting. Kita ada di Jabotabek ini secara khusus atau dunia secara umum itu kan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Surat az ayat 56. Jadi kalau kita semangat dalam masalah-masalah seperti ini, oh saya tidak mau pakai kulkas ah karena akan merusak lapisan ozon. Kita juga harus perhatian membenahi pemikiran-pemikiran yang keliru dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah misalnya karena tujuan diciptakan langit dan bumi salah satunya adalah untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit dan menciptakan bumi semisalnya dan perintah-perintah Allah turun di antara mereka. Untuk apa? Lita'lamu Allah ala kulli syai'in qadir wa Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengetahui seluruh sesuatu. Seluruh yang ada di amal semesta ini tidak akan keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid asma wa sifat. Jadi ini yang harus kita benahi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang lain atau paling tidak berbarengan. Dan konsentrasi kita harus lebih terarah kepada perbaikan terhadap kerusakan jenis yang kedua ini. Jadi silakan melakukan perbaikan secara berbarengan, tapi sekali lagi ingat bahwa kerusakan yang kedua ini harus lebih di diperhatikan. Karena sekali lagi ini asal. Dan alasan yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, karena banyak orang yang tidak paham dalam masalah ini. Orang hanya berpikir bencana alam itu konsekuensi logis dari pola hidup manusia yang buruk. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan salat, tidak ada kaitannya dengan berpuasa, tidak ada kaitannya dengan berzakat, tidak ada kaitannya dengan infak dan sedekah, tidak ada kaitannya dengan tauhid kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan hanya beribadah kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita jelaskan bahwa kaitan rusaknya bumi dengan tau, dengan rusaknya tauhid ini sangat erat. Dengan rusaknya memahami tauhid asma wa sifat ini sangat erat. Dengan rusaknya salat kita sangat erat. Dan seterusnya sehingga orang paham. Karena orang tidak akan berubah kecuali ia mengetahui hal itu salah. Maka kita harus jelaskan. Kan begitu fakta yang mengatakan bencana alam, konsekuensi logis dari penggulungan hutan, insya Allah semua orang sudah tahu. Bahkan anak SD pun tahu. Namun sekali lagi hubungan bencana alam, rusaknya bumi dengan tauhid yang benar, banyak umat Islam yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu menjelaskan masalah ini harus lebih difokuskan lagi. Sebagaimana kita semangat melarang orang untuk tidak menebang hutan sembarangan, tidak membuang sampah sembarang, secara sembarangan karena akan merusak lingkungan secara khusus dan bumi secara umum, maka kita pun juga harus memperhatikan tauhid masyarakat. Kan begitu. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus lebih mementingkan masalah ini? Di samping kita menjalankan upaya perbaikan dari kerusakan-kerusakan secara fisik karena dampak kerusakan yang maknawi ini dunia dan akhirat ya mas kalian, dan efeknya lebih fatal kita tidak katakan membuang sampah sembarangan itu tidak berdosa apabila itu akan merusak lingkungan kita tidak mengatakan pencurian hasil hutan itu tidak berdosa tapi kita katakan rusaknya tauhid lebih fatal daripada pencurian hutan. Rusaknya tauhid lebih fatal dibanding eksploitasi hasil laut. Kan begitu. Orang yang nyuri hasil laut ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ada peluang. Orang yang buang sampah sembarangan ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ada peluang walaupun menyebabkan banjir dan rusaknya lingkungan dan bumi. Tapi apabila seseorang melakukan kesyirikan dan tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalangnya misalnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa 116 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik atau dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu hadirin sekarang rahimanillah wa ikum, perlu kita pahami masalah ini bahwa kerusakan tidak hanya yang berkaitan dengan fisik. Kerusakan di muka bumi wa yufsiduna fil ard. Ini menyangkut fisik dan non fisik. Dan ternyata sekali lagi banyak sekali ulama tafsir menekankan aspek non fisik ini. Oleh karena itu seorang muslim ketika melihat rusaknya lingkungan, rusaknya bumi di, di mana tempat ia berpijak, ia harus memandangnya, ia harus menganalisanya dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dipaparkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam. Jadi hari ini sekali rahimani wa yakum, kesimpulannya kerusakan terbagi menjadi dua, kerusakan fisik dan kerusakan non fisik. Bahkan Al-Imam Qurtubi mengatakan wahwa huwa ghayatul fasad dan ini adalah kerusakan yang paling parah. Puncak kerusakan yang paling tinggi. Oleh karena itu apabila kita menjadi aktivis misalnya, aktivis lingkungan kan begitu ya. Tolong tekankan masalah perbaikan akidah umat. Tekankan juga masalah perbaikan ibadah umat Jangan hanya bicara masalah lingkungan walaupun itu penting. Karena sekali lagi, apabila akidah umat baik, ibadahnya baik, maka Allah mengatakan, "Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal Maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan sekaligus pola hidupnya yang buruk itu akan berubah pola hidupnya akan berubah kan begitu coba kalau orang mengimani saja nama Allah Al-Jamil dan tahu konsekuensinya ketika Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal Allah itu zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan dalam seluruh aspek kecuali yang diharamkan oleh syariat atau selama tidak bertentangan dengan syariat maka ia akan menjaga kebersihan dirinya. Kan begitu. Itu saja sudah membantu mengurangi polusi udara. Kan begitu. Coba kalau ada orang nggak mandi dua minggu misalnya. Itu kan polusi udara aja mas kalian. Luar biasa. Itu. Padahal tiap hari keluar atau naik turun angkot Jakarta. nggak mandi dua minggu subhanallah. Luar biasa. Dia akan menjaga lingkungan kamarnya rumahnya, selokannya, dan seterusnya. Luar biasa ya. Dan perubahan itu kan mulai dari kecil. Ngapain kita berkuar-kuar sedangkan diri apa lingkungan kita berantakan. Jadi perubahan mulai dari yang kecil. Jadi kalau umat Islam memahami tauhid secara benar, secara utuh, tidak parsial, benar-benar sebagaimana tauhid yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, benar-benar meyakini tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka subhanallah akan tercermin dalam uh, pola hidupnya dan bagaimana ia menyikapi lingkungannya. Dan apabila itu terjadi, maka kerusakan fisik terhadap bumi bisa ditanggulangi paling tidak diminimalisasikan. Bisa dipahami hadis rahimanillah wa yakum? Ya. Lalu Allah berfirman, "Ulaika humul khasirun." Mereka lah orang-orang yang merugi. Mereka lah orang-orang yang merugi. Al-Imam Muqatil mengatakan, maksud merugi di sini adalah fil akhirah. Merugi di akhirat. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam konteks yang sama ulaika lahumul la'nah wa lahum suuddar mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk di akhirat nanti Malik ar itu Imam Muqatil mengatakan di akhirat namun tafsir ini bukan membatasi hanya di akhirat saja. Karena Al-Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya dan dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan tercantum juga dalam Misbahul Munir bahwa maksud merugi adalah ketika seseorang mengurangi atau menghilangkan bagiannya atau bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan dan kemungkaran yang ia lakukan. Itulah merugi kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ketika seseorang mengurangkan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan bagiannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa dihilangkan? Kenapa dikurangkan? Karena kemaksiatan dan kemungkaran yang ia lakukan. Itulah orang-orang yang merugi. Dia kehilangan bagiannya dari rahmat Allah. Baik sebagian maupun seluruhnya. Kalau orang muslim, berarti itu sebagian dari rahmat Allah hilang dari dirinya. Namun kalau dia orang kafir, orang musyrik, maka seluruh bagian dari rahmat Allah hilang dari dirinya baik di dunia maupun di akhirat itu yang ditafsirkan oleh al-imam at-tabari tambahan maklumat bagi kita sekaligus kaedah apa yang disampaikan oleh al-imam Abdullah bin Abbas Al-Imam Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan Ibnu Kathir dalam tafsirnya, kullu syai'in nasabahu Allahu ila ghairi ahli Islam min ismin mithli khasir fa innama ya'ni bihil kufra segala sesuatu yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang non muslim orang yang tidak memeluk agama Islam minismin mithl khasir dari gelar atau dari nama, gelar atau julukan seperti al-khasir, orang yang merugi, al-khasir orang yang merugi maka yang dimaksud orang merugi di sini adalah kufur. Jadi apabila, maksudnya begini, apabila Allah menempelkan julukan orang yang rugi kepada seseorang dan dia non muslim, arti orang merugi dalam ayat dalam kondisi ini adalah kufur. Jadi orang itu orang-orang kafir. Jadi apabila ada kata khasir atau orang yang merugi disandarkan, disematkan kepada orang non muslim itu artinya kufur. Wa ma nasabahu ila ahli Islam fa inna ma ya'ni bihi adzan. Dan apabila Allah menjuluki orang yang muslim sebagai orang yang merugi, maka maksud orang merugi di sini adalah dosa. Jadi apabila Allah menyatakan bahwa orang non-muslim tersebut orang yang merugi, maka ini maksudnya kekufuran. Tapi kalau muslim, maksudnya apa? Berdosa. Ini juga salah satu kaidah yang bisa kita terapkan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadis karahimani yakum? Jadi sekali lagi kalau orang non muslim dijuluki, dipanggil dengan nama orang yang merugi, maka artinya kufur, tapi kalau dia muslim dan dijuluki sebagai orang yang merugi, maka itu adalah uh, dosa yang Allah berikan kepada dirinya, bukan kekufuran, bukan kekufuran. Bisa dipahami hadis karahal wa yakum? Dan Al-Imam Muhammad bin Salah Uthamin mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah, orang-orang yang tidak menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan dan berbuat berbagai macam kerusakan di muka bumi ini merekalah orang-orang yang merugi. Artinya yang menuai hasil dari perbuatan tersebut mereka sendiri walaupun mereka merasa telah melakukan hal yang baik walaupun mereka tertawa walaupun mereka tersenyum setelah melakukan berbagai macam kemungkaran dan kerusakan namun kata beliau mereka lah yang akan menanggung akibatnya mereka lah yang akan menanggung akibatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mereka akan menanggung efek negatifnya hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Iya. Dan dengan ini maka kita selesai mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-27. Bisa dipahami hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum? Kita masuk ke ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfurun? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan sedangkan kalian sebelumnya dalam keadaan mati, tidak bernyawa, bahkan tidak ada sama sekali. Fa ahyakum lalu Allah menghidupkan kalian. Thumma yumitukum lalu Allah mematikan kalian thumma yuhyikum lalu Allah menghidupkan kalian untuk kedua kalinya thumma ilaihi turja'un lalu kalian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau lalu kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-28 Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum Al-Imam Nukathir menjelaskan bahwa ayat ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah atas keesaannya, keberadaannya, kekuasaannya dan kemampuannya dan bahwa Allah lah pencipta kita semua dan Allah lah yang mengatur seluruh fase kehidupan kita dan yang mematikan kita dan ulama lain menambahkan bahwa ayat ini merupakan bentuk pengingkaran yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Jadi ayat ini sebagai bentuk pengingkaran Allah kepada orang-orang yang kufur terhadap dirinya. Orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat dan mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan dalam ayat ini bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban namun pertanyaan dengan tujuan mengingkari setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak beribadah kepada Allah semata dan mengingkari hari akhir. Jadi pertanyaan ini tujuannya untuk mengungkapkan keheranan dan pengingkaran. Kok bisa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sebelum kalian hidup kalian bukanlah siapa-siapa? Kalian tidak dikenal dan tidak ada di dunia ini, lalu Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang meniupkan ruh kepada kalian. Lalu ketika kalian hidup, hanya Allah lah yang mampu mematikan kalian untuk kedua kalinya. Lalu kalian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti untuk dihisap, Dan sekali lagi kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian bagaimana bisa kalian melakukan kekufuran? Jadi ketika seseorang melakukan kekufuran, sedangkan ia adalah ciptaan Allah ia dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum tidak dikenal oleh seorang pun bahkan orang tuanya tidak menduga keberadaan dia sebelumnya lalu ia diberikan fasilitas ketika ia hidup lalu ia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika dia melakukan kekufuran ini adalah sebuah hal yang sangat aneh dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna singkat dari ayat ini. Dan maksud wa kuntum amwatan dalam ayat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'an hatta khalaqakum." Maksud dari wa kuntum amwatan sebelumnya kalian mati dalam keadaan mati maksudnya adalah kalian mati di dalam sulbi orang tua kalian lam takunu syai'an kalian bukan siapa-siapa kalian tidak ada di dunia ini sampai Allah menciptakan kalian hal ini seperti firman Allah dalam surat apa? surat Al-Insan ayat yang pertama apa kata Allah? Hal ata hal ata Al insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura bukankah telah datang suatu waktu kepada manusia pada saat itu ia tidak dikenal bahkan ia tidak disebutkan oleh seorang pun juga kenapa? karena dia tidak ada artinya apa jemaah sekalian rahimanillah wa yakum wa kuntum amwatan di sini adalah sebelum kita lahir saat kita belum menjadi manusia, saat kita tidak diketahui oleh seorang makhluk pun juga. Kan begitu ya? Misalnya di tahun 1930 Masehi. Ada yang mengenal antum? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada yang mengenal kita semua yang hadir di masjid ini. Kalau kakek moyang kita ditanya, kan begitu. Nama antum siapa, Pak? Hah? Hah? Siapa? Adi. Jadi apabila kakek moyang Pak Adi ditanya, kenal tidak sama Adi? Maka kakek moyang kita dengan mantap mengatakan, saya tidak mengenal seorang yang bernama Adi. Padahal cucunya nanti. Kan begitu jemaah sekalian rahimanillah. Wa yakum lam yakun syai'an madhkura. Tidak pernah disebutkan. Artinya manusia tidak ada sama sekali. Ini ber, ini adalah titik nadir seorang manusia ketika ia tidak di, dikenal. Jadi namanya saja tidak diketahui. Namanya saja tidak diketahui, keberadaannya tidak ada yang tahu. Kan begitu. Tidak ada satupun orang yang tahu dia akan lahir di dunia ini. Itu yang dimaksud wakuntum wa amwatan. Dan dari redaksi ini Syekh Utsaimin mengatakan kata-kata mati itu bisa diberikan kepada makhluk yang belum ditiupkan ruh kepada dirinya itu bisa dikatakan mati. Yang belum pernah hidup sekalipun di dunia ini. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan mati. Buktinya ini Allah mengatakan wa kuntum amwatan kepada orang yang belum pernah hidup, manusia yang belum pernah menyicipi kehidupan di dunia. Bahkan namanya pun tidak diketahui oleh siapapun juga. faahiyakum apa makna fa'ahyakum? Al-Imam Ibn Abbas mengatakan fa'ahyakum di sini adalah ketika Allah menghidupkan kita. Ketika Allah menciptakan kita. Ketika Allah meniupkan ruh kepada kita. Thumma yumitukum. Lalu Allah kembali mematikan kita. Apa yang dimaksud? kematian untuk kedua kalinya ini adalah ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kematian yang kedua dalam ayat ini adalah ketika Allah mencabut nyawa kita. Seperti misalnya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surat Ali Imran 185. Ini kematian yang dimaksud. Tsumma yuhyikum Lalu Allah hidupkan kalian kembali. Apa yang dimaksud kehidupan ini? Abdullah bin Abbas mengatakan, "Tsumma yuhyikum hina yab'atsukum." Lalu Allah menghidupkan kalian ketika Allah membangkitkan kalian. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan wahia mithlu qawlihi ta'ala dan makna firman ini sama dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ketika Allah berfirman qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana itsnatain ketika penduduk neraka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala rabbana ahyaitana amattana itsnatain wahai rabb kami engkau mematikan kami dua kali wa ahyaitana isnatain dan engkau menghidupkan kami sebanyak dua kali fa'tarafna bidzunubina dan maka kami mengakui dosa-dosa kami fahal ila khurujin min sabil maka adakah pintu keluar dari neraka jahanam ini jadi orang-orang kafir ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan amat wa ahyaitana itsnatain Engkau menghidupkan kami berapa kali? Dua kali. Dan engkau maaf, engkau mematikan kami dua kali dan engkau menghidupkan kami dua kali. Kata Abdullah bin Abbas, surat Ghafir ayat 11 ini semakna dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ini. Ya, Wallahu taala alam bisawab. Sedikit pembahasan tentang surat Al-Baqarah 28 bahwa kesimpulannya eh, Allah swt berfirman bagaimana kalian bisa kufur terhadap diriku sedangkan kalian sebelumnya tidak ada lalu Allah hidupkan kalian lalu Allah cabut nyawa kalian Allah matikan kalian lalu Allah kembali hidupkan kalian pada saat kalian dibangkitkan dan kalian hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini. Selanjutnya kita akan sebutkan beberapa pelajaran singkat yang terkandung dalam ayat ini adalah yang pertama, ayat ini menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah yang maha sempurna. Dan salah satu bentuknya adalah Allah mampu menciptakan kita dari hal yang tidak ada sama sekali. Jadi Allah menciptakan kita dari tidak ada. Bahkan Allah menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini tanpa bahan baku apapun. Karena seluruh bahan baku adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan kita tidak ada contoh sebelumnya dan penciptanya begitu luar biasa berapa juta bayi yang lahir setiap hari dan yang menariknya tidak ada satupun bayi yang sama ini yang tidak bisa dilakukan oleh satupun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita memiliki perusahaan dan uh, produksi kita begitu banyak tapi sama apa tidak? sama kan begitu kalau misalnya kita produksi kecap ya produksi yang pertama dengan produksi yang ke-10 sama saja. Tapi ciptaan Allah yang pertama manusia walaupun ada jutaan manusia yang lahir setiap hari tidak ada satupun yang yang sama. Jadi ini hadis rahimanillah itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu eh, wa taala. Yang kedua hadis rahimanillah wa iyyakum Ayat ini menunjukkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Dan akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Jadi ini dalil adanya hari kebangkitan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Dan dalilnya adalah thumma ilaihi turja'un dan kalian akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sabul insanu an yutraka suda." Kan begitu, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir ia akan ditinggalkan begitu saja di dunia maupun di di akhirat tidak akan ditanya tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia ini alam yakun nutfatan min mani yumna Allah mengatakan bukankah ia berasal dari man yang dipancarkan ke dalam rahim thumma kana alaqatan fa khalaqa lalu Allah menjadikan dia atau Allah menjadikan mani tersebut menjadi segumpal darah lalu Allah ciptakan dan Allah sempurnakan lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala fa kana alaqatan sawwa fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa lalu Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan Alaysa dzalika biqadirin ala al-an yuhyiyal mauta? Bukankah zat yang mampu menciptakan manusia dari mani yang terpancar menjadi segumpal darah lalu ia ciptakan dan sempurnakan lalu ia ciptakan pasangan-pasangan untuk manusia tersebut mampu menghidupkan dia setelah ia matikan manusia tersebut jadi ini menunjukkan dalil bahwa Allah sangat mampu menciptakan manusia oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan Allah menyebutkan tiga hal dalam ayat ini. Maaf, Allah menyebutkan empat hal dalam ayat ini. Tiga hal dapat kita saksikan dan satu hal akan terjadi di masa yang akan datang. Maka bukanlah manusia yang berakal ia mendustakan satu hal yang terakhir padahal tiga hal tersebut telah ia saksikan dengan mata kepalanya. Apa empat hal tersebut? Al-Imam Nukai menjelaskan yang pertama, Allah mengatakan Allah mengatakan dalam ayat ini wa kuntum amwatan. Kalian sebelumnya tidak ada dan kita akui tidak ada satupun manusia mengingkari bahwa sebelum ia lahir ia tidak ada. Ini hal yang pertama kata Al-Imam Ibnu Lalu yang kedua, faahyakum. Lalu Allah menciptakan kalian. Seluruh manusia sepakat bahwa ia lahir ke dunia ini dan ia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tsumma yumitukum. Seluruh manusia sepakat ia akan meninggal dunia. Ia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun manusia mengingkari ia akan mati suatu saat. Seluruhnya orang terkuat di dunia akan mengetahui dan akan meyakini dan ia sedang meyakini bahwa ia akan mati. Dan yang keempat, thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un lalu man, kalian akan di, akan dihidupkan kembali dan kalian akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang keempat inilah yang belum dialami oleh manusia dan hal yang gaib namun pasti akan terjadi jadi kata Imam Allah memberikan kita empat hal yang pertama, fakta kita sebelumnya tidak ada, itu sudah kita akui, sudah kita rasakan, sudah kita lihat dengan uh, atau kita alami sendiri. Yang kedua, Allah menciptakan kita. Kita diberikan ruh lalu kita lahir dan seterusnya. Yang ketiga, Allah akan mematikan kita semua manusia lah, mengetahui bahwa ia akan mati dan setiap hari dia mendengar kematian seseorang. Setiap hari ia mendengar lahirnya seorang bayi ke dunia. Ini, ini semua sudah diketahui oleh kita. Lalu mengapa kita atau mengapa sebagian orang tidak mengimani bahwa ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah zat yang menciptakan kita dari yang tidak ada, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita mampu menghidupkan kita kembali dan membangkitkan kita pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu ini yang harus kita pahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan Al Imam Nawawi mengatakan akal pun tidak akan bisa menerima kalau Allah menciptakan manusia tanpa dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi akal seorang pun tidak akan bisa menerima apabila Allah hanya memerintahkan kita salat, Allah hanya memerintahkan kita puasa, Allah hanya memerintahkan kita memakai jilbab, Allah hanya memerintahkan kita berzakat lalu tidak dibangkitkan dan tidak ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi apa yang membedakan orang baik dan orang yang tidak tidak baik? Apa yang membedakan orang yang setiap malam minggu ke masjid dengan orang yang setiap malam minggu ke klub malam apabila ia tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawabannya? Jadi untuk apa semua ini? Kalau kita hanya berakhir pada kematian. Oleh karena itu ini dalil akli kata Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin bahwa seluruh akal manusia tidak akan menerimanya kalau akhir dari segalanya hanyalah kematian. Jadi buat apa dia lakukan hal seperti ini? Buat apa ia menjaga dirinya, keluarganya dari harta yang haram? Untuk apa dia menjaga tangannya dari melukai orang lain, membunuh orang lain? Kalau pembunuh dan orang yang tidak pernah membunuh sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya berakhir di kematian. Buat apa kita capek-capek mengaji pada malam hari ini kalau kita dengan orang yang sibuk berpesta dan mabuk sama saja? Kan begitu hadis karahimanillah wa Jadi akal seluruh manusia yang sehat, yang waras tidak bisa menerimanya. Jadi ini dalil akli bahwa manusia pasti akan dibangkitkan dan akan ditanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibatum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha?" Bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk sia-sia belaka, hanya untuk iseng-iseng, tidak ada tujuan dan tidak ada hal di balik semua itu. Wa annakum ilaina la dan kalian tidak kembali kepada kepada kami. Jadi hadis rahimani wa yakum ayat ini menjelaskan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini salah satu bukti kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadis rahimani wa yakum? Ya, pelajaran yang ketiga. Ayat ini menunjukkan pengingkaran yang sangat keras kepada orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan dan mendustakan kebangkitan. Jadi ini adalah pengingkaran yang sangat tegas kepada orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah bertanya seraya mengingkari, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian bisa mengkufuri Allah swt Bagaimana kalian beribadah kepada selain Allah? Bagaimana kalian beribadah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia? Sedangkan sebelumnya kalian tidak ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimatikan kembali oleh Allah dan dihidupkan untuk kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa melakukan kesyirikan? Bagaimana kalian bisa memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah? Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 35 dan 36. Ketika Allah mengatakan am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Jadi Al-Imam Muqai membawakan hadis ayat ini surat At-Tur 35 dan 36 untuk mentafsirkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena maknanya mengingkari praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi tujuan ayat ini bukan hanya untuk menetapkan kekuasaan Allah, tapi maksudnya adalah atau maksud keduanya adalah ketika Anda meyakini kekuasaan Allah, penciptaan Allah Swt, konsekuensinya Anda hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat At-Tur ayat 35 sekali lagi Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Paham apa tidak? Jadi ini adalah metode Qur'ani untuk berargumentasi atau memecahkan sebuah masalah. Jadi subhanallah, Islam itu mengajarkan kita pola pikir yang benar. Dan ini salah satu contohnya. Jadi salah satu cara berargumentasi atau memecahkan sebuah masalah kita membuat seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kasus tersebut. Nah, dalam masalah penciptaan, kemungkinannya cuma tiga kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan yang pertama Allah yang menciptakan kalian, kemungkinan yang kedua kalian tercipta dengan sendirinya, kemungkinan yang ketiga kalian menciptakan diri kalian. Ada kemungkinan keempat? Tidak ada. Ini tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Allah menciptakan kalian. Kemungkinan yang kedua kalian tercipta dengan sendirinya. Sudfah. Kemungkinan yang ketiga kalian menciptakan diri kalian. Ada yang bisa menemukan kemungkinan keempat? Hah? Ada? Saya beri hadiah. Tidak ada ayatnya cuma ini dua. Nah, oleh karena itu Allah tanya kepada mereka, "Amukhliqu min ghairi syai'in?" Apakah kalian tercipta dengan sendirinya? Mereka akan menjawab, "Tidak." Tidak ada satupun manusia yang mengatakan saya tercipta dengan sendirinya. Kecuali akalnya telah bermasalah. Amhumul khalikun atau kalian menciptakan diri sendi kalian sendiri. Ini lebih parah lagi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim dirinya menciptakan dirinya. Kan begitu zaman sekarang rahimanillah wa oh, iyyakum. Nah, kalau kemungkinan pertama, kemungkinan kedua sudah mustahil, berarti sisa kemungkinan bahwa Allah lah yang menciptakan kalian dan ini yang benar. Inilah metode argumentasi dan pemecahan masalah yang dikenal dalam ilmu usul fikih dengan nama as-sabru wa taqsim. Jadi subhanallah agama kita tuh mengajarkan kita berpikir yang benar. Jadi kalau antum punya masalah, petakan masalah tersebut. Kemungkinan-kemungkinannya itu apa? Baru pelajari setiap kemungkinan. Dengan kita petakan masalah tersebut, dengan kemungkinan-kemungkinan itu, maka solusinya akan lebih mudah. Jadi kemungkinan pertama ini, oh ini nggak mungkin, berarti bukan. Kemungkinan yang kedua, ternyata nggak mungkin juga, berarti ini sisa kemungkinan yang ketiga. Jadi Allah ingin mengajak berpikir orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah bertanya, kalian itu siapa yang menciptakan? Bukan hanya sebatas meng bukan hanya sebatas tauhid rububiyah karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala, tapi konsekuensinya adalah kalau kalian meyakini Allah lah pencipta kalian, maka beribadah dong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadis rahimanillah wa iyyakum. Dan khususnya uh, sebuah uh, cara berargumentasi yang bernama apa tadi? As-sabru wa taqsim. As-sabru wa taqsim. Itu dipelajari di semester 7 kalau Bapak-bapak sekalian belajar ilmu usul fikih di S1 Universitas Timur Tengah. Jadi luar biasa ini pada pintar-pintar semua. Yang terakhir, eh, sebuah faedah fikih yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan dengannya kita tutup kajian ini, bahwa beliau mengatakan ayat ini menunjukkan janin yang keguguran dan pada saat itu rohnya belum ditiupkan maka ia tidak dihukumi sebagai uh, manusia yang bernyawa. Jadi hukum orang meninggal setelah kehidupan itu tidak berlaku. Jadi boleh mengatakan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan e, bebas dikuburkan di mana saja. Karena untuk diperlakukan dengan syariat Islam dalam prosesi jenazah itu adalah kematian yang kedua, bukan kematian yang pertama. Jadi kematian yang kedua, kematian setelah kehidupan. Wa kuntum amwatan thumma ahyakum thumma yumitukum. Nah, yumitukum ini bukan wa kuntum amwatan. Jadi thumma yumitukum. Jadi selama ia belum merasakan sebuah kehidupan, maka ia tidak disamakan dengan manusia yang meninggal dunia dan pernah mencicipi kehidupan walaupun beberapa saat. Jadi apabila ada janin yang keguguran sebelum uh, ruhnya ditiupkan ke dalam dirinya, beliau mengatakan bahwa ia tidak dihukumi atau ia tidak diberlakukan eh, uh, prosesi uh, jenazah sebagaimana uh, manusia yang meninggal dunia setelah merasakan kehidupan. Karena prosesi jenazah yang sesuai dengan sunnah itu berlaku bagi orang yang melami kematian yang kedua, bukan yang sebelum uh, hidup. Wallahu taala alam. Bisa dipahami? Paham ya? Ya, wallahu taala ini saja bisa saya sampaikan. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum.